Sekali lagi, ini suatu hal yang penting. Di zaman ini pun, ketika kita hendak beramal, berakidah, berdakwah, jadikan sahabat itu sebagai mizan. Memahami ayat. Ada seorang yang berdalil dengan ayat Al-Quran untuk ikut dalam arena politik. Ya. Ketika disampaikan, ya akhi, Rasulullah SAW di antara sunnah, prinsip, dan akidah adalah tidak boleh kita meminta-minta jabatan. Tidak boleh kita meminta kedudukan di pemerintah dan yang semisalnya. Rasulullah SAW menyatakan, Naam barakallahu fikum, uh, Naam la tas'alul imarah. Jangan sekali-kali kalian meminta kepemimpinan. Nah, dalam hadis yang lainnya, Inna la nu'ti hadzal amal ahadan sa'alahu. Sesungguhnya kami, kata Rasulullah, yang Islam ini, tidak akan pernah memberikan kedudukan atau jabatan ini Eh, kepada seorang yang memintanya. Meminta saja, jadikan saya sebagai menteri, jadikan saya sebagai mufti, jadikan saya sebagai uh, kepala kantor uh, keuangan, ya. Barakallahu fikum dan yang semisalnya tidak diberikan. Apalagi dia harus memuji-muji dirinya, ber- menyanjung dirinya, bahwa saya orang yang amanah, partai saya adalah partai yang akan mengemban amanah, bahwa kami akan berbuat begini untuk bangsa ini, kami, kami, kami, kami. Sebatas meminta saja, tanpa harus mentazkiah dirinya, dalam Islam tidak boleh diberi. Nah, ini adalah prinsip yang jelas. Tiba-tiba ada seorang politikus atau para politikus di zaman ini yang mengatasnamakan Islam menyatakan, lah itu Nabi Yusuf meminta Ij'alni ala khazaih. Nah, jadikan aku sebagai penanggung jawab perbendaharaan keuangan negara. Nah, berarti boleh. Nah, ini syubhat. Nah, sesuatu yang jelas dalam sunnah pasti dibantah dengan sebuah syubhat. Hati-hati. Antum kalau menghadapi seperti ini, afwan. Yang saya tahu dari prinsip bahwa dalam Islam, dalam sunnah Nabi dan sahabat tidak boleh meminta jabatan. Dilarang. Loh ini bagaimana Nabi Yusuf? Kalau antum tidak punya jawabannya, tanyakan kepada ulama. Tanyakan kepada ahli tafsir. Bukankah kita memahami tafsir itu dengan pemahaman sahabat? Nah, sahabat telah mendengar ayat ini, bahkan hafal ayat ini, tapi tidak berdalil seperti Anda berdalil. Tidak seorang pun sahabat kemudian menyatakan, Ya Rasulullah, jadikan saya khalifah, sepeninggalmu. Wahai Abu Bakar, angkatlah saya sebagai menteri di bidang ini, di bidang itu. Tidak ada seorang sahabat yang meminta. Barakallahu masing-masing malah eh, apa? menghindar, menjauh dari jabatan, dari kedudukan. Ada yang menangis ketika akan diangkat, jangan saya. Lari dia. Tidak mau menjadi uh, diangkat sebagai uh, penanggung jawab atau uh, menteri atau gubernur. Semua sahabat menghindar, menghindar. Sekarang Anda yang lebih paham tentang din ini, Anda yang lebih paham tentang Al-Quran atau sahabat Nabi? Kalau dia menyatakan ya saya juga bisa paham, cepat tinggalkan orang ini. Ya. Cepat jauhi. Nah, ini syubhat sesungguhnya syaitan yang menggerakkan lisan dia. Nah, barakallahu fikum. Kata assalamualaikum. Tinggalkan. Kalau dia menyatakan ya sahabat, tapi kan, nah, jangan pakai tapi. Nah, sahabat dia ya yang lebih tahu, iya. Ayo buka buku-buku dan kitab-kitab ulama. Kita lihat bagaimana sahabat menafsirkan ayat ini biasanya belum belajar bahasa Arab, belajar dulu. Ini agama, ini Islam. Anda harus menghargai Islam, harus menghargai Al-Quran, ya, harus menghargai hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.